Sebaik-baik ilmu adalah yang menjadikan seorang itu menjadi takut kepada Allah dengan ilmunya tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Yang takut kepada Allah hanya dari para ulama. Kemarin kita berbicara tentang ilmu yang bermanfaat yang menjadikan hati itu lapang, menerima kebenaran, ada sinar yang Allah titipkan di hati sehingga mudah menerima kebenaran dan kebaikan. Saat ini Imam Ibn Athaillah Sakan tadi menjelaskan bahasanya ilmu yang sesungguhnya itu yang menjadikan seseorang semakin takut kepada Allah. Jika ilmu tidak menjadikan seorang hamba takut kepada Allah maka bukan ilmu dan tidak ilmu biarpun sering dikatakan sebagai ilmu tidak pandang apakah itu ilmu agama atau ilmu yang lainnya kita bicara tentang ilmu umum dahulu kalau ilmu agama sangat mudah ilmu umum apa yang dipelajari oleh pakar atom yang mempelajari tentang semesta galaksi dan segala macam kemudian lapisan-lapisan bumi sampai ke bawah itu adalah ilmu tapi itu, itu itu adalah ilmu dan ilmu pengetahuan tentang sesuatu jika pengetahuan tentang sesuatu tidak membuahkan pengetahuan yang sesungguhnya maka itu bukan pengetahuan dan tidak ada gunanya contoh. Ada seseorang mengerti ini adalah obat. Jenis obat. Apakah dianggap sebagai ilmu saya ngerti tentang obat. Tapi tidak ngerti untuk apa obat ini. Sebab kesembuhan apa obat ini. Jika tidak mengerti, nggak ada gunanya pengetahuan tentang obat. Jadi, tahu sesuatu, maka baru akan berguna ilmu tersebut jika telah menunjukkan kepada sesuatu yang hakiki ada dal ada madul ada yang menunjukkan dan ada yang ditunjukkan oleh hal tersebut contoh ada seseorang masuk gua masuk gua atau satu tempat dia ingin tidur di situ atau ingin singgah karena mungkin gelap besok pagi lah saya mau melanjutkan perjalanan kemudian dia menyalakan obor atau menyalakan lentera tak tahu aja di situ apa ada tulang belulang manusia terus ada bekas daging darah basah Hah? tak tahu aja di ujung sana ada harimau kecil bayi harimau apa yang ada di otaknya ini sarangnya hari mau Baik. Dia mengerti bahasa ada bangkai, ada bekas daging basah, kayaknya baru dimakan. Di situ ada kik, kik, kik, kik. Ada apa? Anak harimau. Coba. Apakah bisa tenang dia tidur di tempat tersebut? Tidak tenang. Kalau dia masih tenang, dia tidak punya ilmu, dia tidak bisa paham bahwasanya ini adalah dal, ini ilmu harus menunjukkan kepada sesuatu di balik itu. Dia mengerti ini tulang belulang, ini mesti bekas dimakan oleh sesuatu. Itu ilmu. Ada daging dan sebagainya. Lah kalau ilmu ini tidak menjadikan dia tahu tentang sesuatu di balik ini, memang harimau nya tidak terlihat. Harimau tidak terlihat, harimau gedenya kelihatan harimau kecil. Cuman orang cerdas akan pasti ngerti bahasa wah ini iya mesti ada harimau gede nggak bisa tidur pasti segera pergi dia dari tempat tersebut kalau ada orang yang mengatakan bahasanya saya tahu ini tapi saya masih tenang dia tidak tidak bermanfaat ilmunya tadi ya ilmunya tidak menjadikan dia takut kayak tadi itu jadi kenal tapi kok nggak ada pengaruh terhadap dirinya jadi nggak berguna ilmu yang diketahui tidak berguna baginya dia tahu tapi tidak berguna dan begitu juga banyak ilmu-ilmu yang disaksikan, yang dilihat. Gak ada berguna. Kenapa tidak menunjukkan sesuatu yang hakiki? Tidak menjadikan dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala.